pendengar setia radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan iman Islam dan ihsan dan juga takwa sehingga sampai dengan kesempatan ini kita masih bisa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat di antaranya adalah dengan mengkaji kitabullah Al-Aziz Al-Majid yang dengannya mudah-mudahan akan menjadi sebab meningkatnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal yang dengannya dengan ketakwaan inilah kiranya kita akan bisa berbangga tatkala menghadap Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah. Dan pada sore hari ini kita akan baca ayat yang ke-11 sampai selesai bila cukup waktu dan kalau tidak ya sedapatnya. Dan sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu ya ayat tersebut secara lengkap yaitu ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Jika Allah Azza wa Jalla sebelum ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan sebabnya adalah karena keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada mereka di yaumul kiamah nanti dengan adab yang pedih maka pada ayat ini Allah Azza wa Jalla akan menjelaskan sifat yang berkebalikan dengan sifat yang ada pada e, orang-orang yang dijelaskan di dalam ayat sebelumnya dan ini merupakan satu di antara metode Al-Quranul Karim Metode yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan Guna memberikan targhib wa tarhib Ya targhib wa tarhib Yaitu memotivasi seseorang Dengan Allah sebutkan Berbagai macam balasan-balasan kepada Orang-orang yang mentaatinya Dan tarhib yaitu menakut-nakuti Orang yang tidak mau mentaati apa yang menjadi perintahnya dan juga menakut-nakuti orang-orang yang nekat melanggar larangan-larangannya. Dan memang demikianlah Al-Qur'anul Karim senantiasa akan menggunakan e, metode-metode yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ber, yang membacanya di antaranya adalah metode at-targhib wat tarhib. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya dimulai dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik yang e, dirasa oleh manusia baik untuk dirinya ataupun yang dirasa buruk untuk dirinya maka semua itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia dan yang itu semuanya maka kita semuanya diperintahkan untuk mengimaninya apapun yang terjadi maka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya hal ini sebagaimana pada saat malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim yang agak panjang maka satu di antara pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yaitu tentang apa itu iman ya maka kemudian Rasulullah mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa amilus salihat ya adapun orang-orang yang beriman dengan usul iman ya, ini merupakan usul iman yang enam tadi oleh para ulama disebut dengan dasar-dasar keimanan pokok-pokok keimanan dan keimanan-keimanan yang lain yaitu merupakan cabang dari pokok-pokok tersebut Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh Apa itu amal soleh? Ya amal itu dikatakan sebagai amal soleh ketika terpenuhi di dalamnya dua unsur. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Fudhal Ibn Ayyad rahimahullah taala beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan walam lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban walam lam yakun khalisan lam yuqbal hatta khalisan sawaban. Terkadang satu amal itu dilakukan oleh seseorang sudah ikhlas melakukannya semata-mata karena memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Namun kalau di dalam melaksanakannya tidak menggunakan petunjuk Nabi, melaksanakannya uh, didasarkan pada petunjuk yang lain, maka lam yukbal tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang seseorang di dalam mengamalkan satu amal sudah sawab, artinya bagaimana dia melakukan kaifiyahnya dan seterusnya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Akan tapi kalau tidak ikhlas bukan karena Allah melakukannya maka lam yukbal tidak akan juga diterima oleh Allah Azza wa jalla. Nah, amal seperti apa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Itu manakala amal itu adalah khalisan wa sawaban. Khalisan yaitu ikhlas dan sawaban yaitu muttaba'atul rasul ya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh di antara dalil yang menunjukkan bahasanya amal ibadah yang kita lakukan harus ikhlas Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis Qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman Anna aghni syuraka ani syirki Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Yarwahu muslim fi sahihihi Aku tidak membutuhkan Sekutu-sekutu Dari persekutuan yang dilakukan oleh manusia di dalam melakukan amal ibadahnya. Maka barang siapa yang beramal satu amalan ibadah yang aku disekutukan padanya dengan selainku, maka aku tinggalkan amal ibadah tersebut. Aku tidak akan terima amal ibadah tersebut. Aku tidak akan terima penyekutuan tersebut. Maka di dalam beribadah kita harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh menduakan Allah Azza wa Jalla apalagi sampai mentigakan Allah Azza wa Jalla. Pasti tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa di dalam kita beramal harus sesuai dengan tuntunan Nabi, mengikuti tuntunan Nabi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disampaikan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabiyah dan sekaligus zaujah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Ummul Mukminin ibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami maka amal ibadah tersebut raddun nah kata para ulama raddun maknahu mardudun yaitu tertolak ya isimnya isim fa'il akan tapi bermakna maf'ul yaitu tertolak tidak diterima oleh Allah azza wa jalla demikian juga seorang yang melakukan amal ibadahnya dia mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia. Dia tidak akan beribadah kalau tidak mendapatkan sanjungan. Maka inilah yang disebut dengan riak. Dan riak yang semacam ini, ya riak i'tiqadi ataupun riak amali, maka akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah seorang tidak akan menerima amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Maka di dalam kita melakukan ibadah ya tidak mengurus, tidak usah memperhatikan pujian dan celaan manusia. Tatkala kita sudah melihat adanya dalil yang memerintahkan dan kita pun kemudian sudah mempelajarinya bagaimana tata cara melakukannya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak butuh apakah manusia mau menyanjung ataukah manusia mau mencelanya. Termasuk di, di antara ibadah yaitu ibadah sunnah yang paling agung adalah thalabul ilmi. Kita mencari ilmu, kita ngaji bukan dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan dan apresiasi manusia. Kita ngaji karena kita butuh. Mau disanjung, mau dicela silahkan. Apalagi seseorang yang memang betul-betul ketika uh, beribadah itu dia ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seorang dia ibadahnya sudah menggunakan tata cara ibadah yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah namun hatinya mengharapkan sanjungan. Ini menyebabkan awalnya tertolak. Bagaimana lagi dengan orang yang memang di dalam ibadahnya ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang syirkiyah Ibadah yang syirkiah pertama melakukannya memang semata-mata bukan karena Allah. Dia melakukannya semata-mata karena selain Allah. Dan ini e, satu di antara bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi ria itu ada dua macam yaitu yang e, ria menjadi aslul amal dasar dari suatu amal dan ria yang hanya merupakan uh, ekses dari amal. Artinya seseorang ada yang dia beribadah dan murni dia melakukannya karena menginginkan apresiasi manusia. Inilah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka secara zahir melakukan ibadah namun hatinya menolak. Hatinya kufur, hatinya ingkar. Waliyadzubillah. Dan orang munafik yang semacam ini kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu tempat tinggalnya nanti di neraka dan berada di kerak api neraka bagian bawah. Adapun kaum muslimin yang beribadah namun diiringi dengan riak yang dia awalnya murni ibadah karena melaksanakan perintah Allah namun tatkala melakukan ibadah ada e, gangguan-gangguan di sana sehingga dirinya ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan yang semacamnya. Namun aslul ibadah dia adalah untuk Allah. Nah, yang semacam ini, yang semacam ini maka akan membatalkan ya amal ibadah yang kecampuran riak tersebut dan tidak akan membatalkan keimanannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, orang-orang yang beriman dan kemudian melakukan amal yang soleh ya melakukan amal-amal yang soleh lahum maka mereka akan mendapatkan jannatun tajri surga surga yang di bawahnya mengalir ya min tahtiha apa al anhar yaitu sungai-sungai yang banyak Nah seseorang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla Maka dia akan mendapatkan satu pemandangan yang jauh sekali berbeda dengan apa yang dia lihat di dunia Meskipun sama boleh, eh, nama boleh sama namun hakikat tidaklah sama Allah mengatakan di surga nanti banyak sungai yang akan mengalir di bawahnya. Namun bahwa sungai yang ada di surga nanti hakikatnya, kenyataan yang sebenarnya tidaklah sama dengan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Demikian juga berbagai macam kenikmatan yang lain yang Allah Azza wa Jalla di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17 menyatakan فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة a'yun جزاء بما كانوا يعملون maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka berupa qurrata ayun Berbagai macam yang akan menjadikan sebab Seseorang mendapatkan Sejuknya pandangan Termasuk bagi para lelaki adalah Mendapatkan para bidadari Yang itu merupakan balasan Dari apa yang telah mereka lakukan Di dunia Orang di dunia Bisa saja memiliki pasangan. Namun pasangan hakikat pasangan yang di akhirat itu sangat jauh berbeda dengan pasangan yang ada di dunia. Sehingga secara umum Allah Azza wa Jalla di dalam hadis kudsinya pula mengatakan A'dadtu li'ibadi as-salihina ma la'aynun ra'at wa sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah aku persiapkan untuk para hambaku yang soleh Di surga nanti Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata Belum pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia Dan ini semuanya adalah Mengenai hakikatnya Ya, mengenai Hakikatnya adapun tadi nama boleh sama namun hakikatlah yang berbeda. Dan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah hakikatnya. Hakikat berbagai macam yang telah kita kenal di dunia dengan namanya namun e, kenyataannya adalah berbeda sangat-sangat jauh. Tatkala kita di dunia telah mendengar ada kurma, ada buah delima, ada jeruk, ya, ada daging, uh, burung, entah burung darah ataupun yang lainnya, ada madu, ada susu, ada air, ada khomer dan seterusnya. Dan itu nanti di akhirat juga ada karena Allah menjanjikan akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh setiap jiwa yang tinggal di surga nanti. Allah akan penuhi. Nama sama, namun yang beda adalah hakikatnya kenyataannya senyatanya sangat-sangat jauh berbeda. Ya, entah perbedaannya berapa ratus derajat, mungkin 180 derajat ataupun bagaimana. Yang jelas yang akan dirasakan dilihat oleh seorang manusia di surga nanti itu tidak sama dan belum pernah dia rasakan, belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar ketika di dunia. Sekali lagi meskipun nama sama. Satu contoh sungai. Ya maka sungai yang ada di surga itu beraneka ragam. Yang dijelaskan oleh para ulama, ya sungai di surga itu tidak memerlukan adanya khafrun. Tidak memerlukan adanya lubang, tidak sebagaimana sungai yang ada di dunia. Yang namanya sungai itu pasti dia lebih rendah dari dataran yang lainnya. Kenapa kalau sungai lebih tinggi otomatis air ini akan tumpah ke daerah sekitarnya. Minimal kalaupun sungai ini lebih tinggi maka pasti akan ada benteng. Parit yang mengelilinginya. Ini di dunia. Namun di akhirat sungai tidaklah demikian. Mereka mengalir bebas tanpa adanya lubang, sesuatu eh, tanah yang uh, menjorok ke dalam dan tanpa adanya parit, tanpa adanya benteng yang mengelilinginya. Ini sungai di surga. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala anharuha fi ghairi ukhdudin jarat. Subhana mumsikuha anil faydan. Bahwa sungai-sungai yang ada di surga nanti itu tanpa adanya parit itu tanpa adanya eh, dataran yang rendah, maka air akan bisa mengalir di mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah menahannya Menahan air tadi sehingga tidak tumpah kemana-mana Sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki Dan sungai di surga itu juga macam-macam Bukan seperti sungai yang ada di dunia Sungai yang ada di dunia ini hanya satu Sungai yang mengalirkan air tawar Cuman tawarnya berbeda-beda kadar kebersihannya Ada yang bersih, ada yang bercampur lumpur Dan bahkan ada yang bercampur dengan berbagai macam kotoran yang lainnya Bercampur dengan bangkai dan kotoran manusia dan seterusnya Berbeda dengan sungai yang ada di surga Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Masalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil syaribin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan untuk para hamba yang bertakwa maka di dalamnya ada banyak sungai ada sungai yang airnya tidak pernah berubah Tawar Tidak berubah bau dan tidak berubah rasanya Dan di sana ada air yang Ada sungai yang airnya berupa al-laban Yaitu berupa susu yang rasanya pun tidak pernah berubah Di sana ada sungai dari Homer Yang tidak membuat peminumnya teler akan tapi sebaliknya, Khomer yang akan menjadikan sebab peminumnya mendapatkan kelezatan yang luar biasa. Bukan fly akan tapi lezat. Lezat sehingga kelezatan ini akan bisa dirasakan ya selamanya. Berbeda orang yang mabuk itu dia hanya sesaat barangkali dia merasakan nikmat namun setelah itu dia tidak lagi merasakan. Yang ada hanyalah play. Bahkan mungkin kalau mabuk sampai benar-benar mabuk tidak lagi merasakan apa-apa. Dan di sana ada sungai yang airnya berupa madu dan madunya madu yang sudah tersaring sangat-sangat bersih. Zalikal fawzul kabir dan itu merupakan kesuksesan, merupakan kemenangan yang sangat-sangat nyata. Yang disebut dengan kesuksesan itu adalah ibaratun an husulil matlub wa zawalil makruh Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan karena seorang mendapatkan setiap apa yang dia cari dan hilang dari dirinya segala sesuatu yang dia benci, yang dia takutkan dan seterusnya. Maka di surga nanti ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Kenapa? Seluruh apa yang diminta oleh penghuninya Allah Azza wa Jalla pasti akan mengkabulkannya. Dan di sana terjauhkannya seorang dari berbagai macam makruh, sesuatu yang dia benci, yang dia uh, takutkan, ya baik berupa kematian, berupa sakit, gelisah, dan seterusnya itu tidak akan didapati di surga. Berbeda dengan kesuksesan yang ada di dunia, itu adalah kesuksesan yang sementara. Satu contoh seseorang yang sebelum menjadi seorang penguasa, dia menanti-nanti begitu uh, ambisinya dengan harapan nanti kalau sudah menjadi penguasa maka apapun akan bisa dia dapatkan dia akan dijaga kemana-mana mendapatkan pajakan yang luar biasa eh ternyata setelah mendapatkannya tidak sebagaimana yang dia dapatkan ternyata dijaga kemana-mana juga tidak enak ternyata memiliki berbagai macam hal juga ternyata tidak enak ini di dunia maka kesaksian yang sementara dan bah boleh jadi kesuksesan di dunia ini akan menjadikan sebab menjadikan sebab seseorang akan tersungkur ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah Inna bada'sya la syadid. Sesungguhnya seksa Rabbmu itu sangat-sangat keras. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman I'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafur rahim. Ketahuilah bahasanya siksa Allah wa azza wa jalla itu sangat keras. Ya siksanya sangat keras. Namun juga bahasanya Allah wa azza wa jalla itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah azza wa jalla di ayat sebelumnya memberitahukan kepada kita tentang kesuksesan yang nyata. Namun tiba-tiba Allah azza wa jalla menyelipkan Ya menyelipkan ayat yang memberikan ancaman kepada para hambanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu itu sangat-sangat keras. Untuk siapa? Untuk siapa siksa yang sangat keras ini tentulah adalah untuk orang-orang yang mereka tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Untuk orang-orang yang mereka membangkang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan pada dasarnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-98 wa Allah ghafur rahim dan bahasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang dan bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman Sesungguhnya Rahmatku Yaitu mendahului murkaku Rahmat Allah Azza wa Jalla Kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu Lebih mendominasi ketimbang Murka Allah Azza wa Jalla Dan hal ini terbukti Di antaranya dengan firman Allah Azza wa Jalla Bahwa Ma asaba musibatin fa bima sabat aidikum wa yafu an Musibah apapun yang menimpa kalian itu hakikatnya adalah disebabkan karena ulah kalian sendiri. Namun Allah Azza wa Jalla masih memaafkan yang lebih besar dari apa yang menimpa kalian. Andaikan murka Allah itu adalah yang lebih dominan, niscaya dunia ini sudah akan lenyap sebagaimana yang dirasakan oleh kaum kaum terdahulu. Ketika murka Allah itu yang didominankan, kita melihat ada kaum Nuh, maka semuanya lenyap dengan banjirnya. Kaum Nabi Lut, mereka semuanya tenggelam ke bumi setelah dilempari hujan berupa batu dan tanah yang sangat keras dari langit dan kaum-kaum yang lain maka mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Azza wa dan ini merupakan satu anugerah Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda innallaha Allaha la yumliya lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yafluthu Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla masih menangguhkan untuk umat Muhammad maka siksa Allah itu masih ditangguhkan untuk orang-orang yang berbuat zalim siksa Allah itu masih ditangguhkan artinya biasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ingat, tatkala sudah diberikan kesempatan dan tidak dipergunakan kesempatan tersebut, maka idza akhadahu lam yafluthu. Ketika Allah Azza wa Jalla telah bersiaga untuk me menghukumnya, maka pasti tidak akan luput. Pasti tidak akan luput. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah tatkala Allah Azza wa Jalla Rabbmu hendak menyiksa satu kaum, hendak menyiksa satu negeri di mana penduduknya berbuat kezaliman, maka sungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat sangat keras. Maka inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabb itu sangat-sangat pedih yaitu bagi sangat-sangat keras bagi orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Adapun orang yang tidak berhak menerimanya, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang memulai Sebagaimana dalam firman yang lain, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah zat yang mencipta ciptaannya pertama kali dan kemudian dia pula yang akan mengembalikannya. Manusia dicipta pertama kali menjadi sebuah manusia. Ya karena ketika di dalam perut ada yang menjadi manusia dan ada yang kemudian gugur tidak jadi menjadi manusia. Dan setelah itu kemudian berkembang di dunia menjadi besar-besar dan sampai tua, sebagiannya sebagiannya tidak sampai tua dan kemudian mati, dikubur dan dimakan tanah dan nanti suatu ketika Allah Azza wa Jalla yang akan mengembalikan kembali rohnya kepada jasadnya dan akan mengembalikan kembali jasad yang telah termakan tanah, tulang yang telah remuk menjadi, menyatu kembali tulangnya menyatu dengan dagingnya dengan otot-ototnya dan bahkan kemudian rohnya pun akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan di sana untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Maka manusia nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan balasan yang sangat adil dari Allah Azza wa Jalla baik roh dan juga jasadnya. Ya, roh dan juga jasadnya. Bukti di antara bahwa manusia juga akan dibalas termasuk dengan jasadnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang disiksa di neraka jahanam setelah kulitnya terbakar maka Allah akan yubaddilu jildan akhar akan mengganti dengan kulit yang baru lagi liyadzuqul adzab supaya mereka merasakan adab Allah Azza wa Jalla. Ya ini bukti bahwa manusia di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan balasan yang sempurna. Balasan bukan hanya ruhnya akan tapi juga jasadnya. Maka e, demikian juga orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka kenikmatan tersebut akan dirasakan baik oleh uh, ruhnya dan juga oleh jasadnya. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha ghafur. Zat yang maha pengampun. Dan al-wadud dan zat yang maha mencintai. Nah, makna al-ghafur al-ghafur ini uh, merupakan sihoh mubalaghah dari ghafir yaitu zat yang memberikan maaf. Nah, ghafur maknanya adalah zat yang sangat-sangat suka untuk memberi maaf. Maka al-ghafur yang uh, kata bendanya itu adalah al-maghfirah makna dari al-maghfirah yaitu satru dzunub wal afu anhu Makna maghfirah adalah menutupi dosa-dosanya dan memaafkannya. Ya, dosanya ditutupi, manusia tidak melihatnya dan kemudian Allah memaafkannya. Bukan sekedar menutupi, tidak memaafkan akan tapi menutupi dan memaafkannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقرها يقر بها ويعترف فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم رواه البخاري ومسلم Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memanggil hambanya yang beriman di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan, menampakkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka sang hamba yang beriman tadi pun dirinya mengakui, tidak mengelaknya. Dan ketika itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Sungguh dosa-dosa yang kau lakukan telah aku tutupi di dunia dahulu sehingga tidak ada orang yang melihatnya dan pada saat ini telah aku maafkan ya dosa dosamu. Maka ini merupakan satu di antara bentuk keagungan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada para hambanya yang beriman. Eh, konon dahulu orang-orang Bani Israel tatkala mereka melakukan satu kejahatan, satu dosa, maka kemudian dosanya akan langsung tertulis berada di pintunya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka akan semakin banyak ya tulisan-tulisan yang menunjukkan eh, keburukan dan celah dari orang tersebut. Semakin banyak, berarti orang ini adalah orang yang semakin tercela dan semakin buruk. Al-Wadud Allah Azza Jalla adalah Al-Wadud Ya Al-Wadud ini menurut beliau Sesal Ibn Saimin Rahimullah Ta'ala memiliki dua makna Itu memiliki makna Al-Wadud Yaitu Zat yang mencinta Dan yang kedua Al-Wadud maknanya adalah Zat yang dicinta Ya maka mengandung Makna kedua-duanya Satu contoh Allah berfirman. Ya, karena al-wadud ini memiliki makna yang eh, apa namanya? memiliki makna yang saling bertolak belakang, ya mencinta dan dicinta. Sebagaimana banyak kata-kata yang lain dalam bahasa Arab memiliki makna yang seperti ini. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may terdaming minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." sekalian orang yang beriman, Barang siapa di antara kalian ada yang murtad dari agamanya, maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan datangkan satu kaum yang kaum ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun cinta kepada mereka. Maka Allah Allah itu dicinta dan juga Allah Subhanahu wa taala mencinta. Contoh yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini surat Ali Imran ayat ke-31 dan ayat yang di atas adalah Al-Maidah ayat yang ke-54. Wahai Muhammad katakanlah kepada umatmu Jika kalian betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla Maka fattabi'uni Ikutilah diriku Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka apa? Yuhibbukumullah. Allah kan mencintaimu. Ya, ini juga ayat yang membuktikan bahwa Allah Azza wa Jalla itu dicinta dan juga mencinta. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cinta. Ya Allah memiliki sifat cinta. Karena sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa sifat Allah itu terbatas hanya 7, 13 ataupun 20, maka tidak mencantumkan sifat cinta di dalamnya. Mereka juga tidak mencantumkan sifat ghadab di dalamnya. Sifat murka. Namun kita ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka kita wajib mengakui Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Lau atiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbuhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu Sungguh besok akan aku serahkan royah yaitu bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Kemudian Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pun juga mencintai dirinya Ini lagi-lagi adalah hadis yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat cinta, mencintai dan dicintai Nah semalaman para sahabat Radwanullah alim ajmain Mereka berpikir siapa yang akan mendapatkan dan sekaligus mereka berharap mudah-mudahan besok aku yang akan diberikan bendera. Kenapa? Karena yang akan diberi bendera ini adalah orang yang memiliki uh, sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya dan bahkan dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Untuk yang pertama mungkin kita semua bisa mengatakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Namun untuk yang kedua ini merupakan berita yang luar biasa. Maka seluruh para sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah ketika itu mereka berharap ya untuk mendapatkan hadiah bendera, diberikan kepercayaan untuk memegang bendera. Maka tiba-tiba setelah salat subuh Rasulullah SAW <clears throat> bertanya, "Aina Ali bin Abi Talib? Mana ini Ali bin Abi Talib? Maka kemudian para sahabat <clears throat> eh, menjawab bahwa Ali bin Abi Talib sedang sakit mata sehingga tidak bisa melihat. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan bawalah dia ke sini. Dan setelah Ali bin Abi Thalib dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian dirukyah oleh Rasulullah. ia <clears throat> ya, diludahi kedua matanya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian tiba-tiba Ali pun bisa melihat dan bahkan seakan-akan beliau tidak pernah sakit mata sedikit pun sebelumnya. Pulih total. Tidak ada bekas sama sekali di kedua matanya. Luar biasa. Ya ini seorang yang merukyah dan yang dirukyah adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bisa melihat maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan benderanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Para sahabat yang semalaman mereka berpikir dan berharap tidak ada satupun yang mendapatkan, justru yang tidak berpikir, tidak mengharap karena tidak menghadiri majlis pada malam hari itu, dialah yang mendapatkannya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Rasulullah berpesan, "Unfut ala rislik hatta tanzila bi sahatihim da'uhum ila al-Islam." Berjalanlah dengan ketenangan hingga kamu nanti sampai ke tanah mereka hingga kamu nanti sampai ke pada negeri mereka yang ketika itu Ali bin Abi Thalib diutus ya untuk mendakwai untuk memerangi ya untuk memerangi satu kaum namun Rasulullah memerintahkannya agar tenang sampai berada di depan musuhnya Nah setelah sampai di hadapan musuhnya maka apa yang diperintahkan pertama kali? Udahum ilal Islam. Dakwahkanlah kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka ini berbeda dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Sebagian kaum muslimin melakukan pembunuh diri tanpa kemudian melakukan dakwah terlebih dahulu. Ya, mereka berdakwah terlebih dahulu barangkali tidak akan jadi pembunuh diri. Dan ini Ali bin Abi Thalib diperintahkan agar menghadap kepada musuh dan pertama kali yang harus dia lakukan adalah mendakwai dahulu. Mendakwai agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Baru kemudian setelah tidak mau menerima dakwahnya, ya diberikan opsi. Kalau begitu, Anda ingin bayar jizyah kepada kami atau ingin melawan kami. Ini opsi yang berikutnya setelah menawarkan dakwah dan ditolak oleh musuh Islam. Jadi eh, dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa perang secara fisik itu merupakan satu di antara sarana berdakwah. Ya satu di antaranya sarana dakwah. Boleh jadi yang semula menolak ketika kemudian sudah berperang dan mungkin kalah, maka sebagian di antara mereka ada yang masuk ke dalam agama Islam. Ini di antara <clears throat> dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki sifat cinta dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dicintai yaitu yang dicintai oleh orang-orang yang bertakwa oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya hadis tentang uh, Ali yang menderita penyakit dan diutus oleh Rasulullah diberikan kepercayaan dengan bendera itu adalah hadis yang disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam e, kasus yang lain ada salah seorang sahabat yang dirinya itu senantiasa ketika sholat menutup bacaan sholatnya dengan bacaan kulhu wallahu ahad dan sampai selesai. Di dalam seluruh sholatnya di mana orang ini adalah orang yang paling alim di kampung tersebut. Namun orang-orang kampung ataupun orang-orang yang ada di e, negeri tersebut tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat ini. Maka sahabat tadi mengatakan, ya sudah kalau anda tidak terima saya tidak mau jadi imam. Saya tidak mau jadi imam kalian, silakan anda pilih imam yang lain. Maka akhirnya masyarakatnya pun yang merasa tidak ada yang melebihi kemampuan orang tadi mencari solusi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun melaporkan keadaan imam yang senantiasa menutup bacaan-bacaan di dalam salatnya dengan qul huwallahu ahad. Misalnya telah membaca surat Al-Insan, maka setelah itu baru membaca uh, qul huwallahu. Pada rakaat yang kedua misalnya membaca surat Asy-Syams, maka ditutup lagi dengan bacaan qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah maka akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan laporan semacam itu Rasulullah pun tidak langsung memberikan vonis Tidak langsung memberikan jas kepada sahabat tadi Tidak langsung mengatakan Oh ini si fulan mengada-ada enggak Maka kemudian baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memanggil Si imam tadi Dan menanyakan Kepada dirinya ataupun dengan e, eh, lafaz riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan kepada para utusan tadi untuk menanyakan kepada si imam tadi, kenapa si e, imam tadi kok senantiasa menutup bacaan-bacaannya dan kulallahad? Maka kemudian para sahabat tadi mendapatkan jawaban. Karena imam tadi sangat cinta kepada bacaan kulallahu ahad dan seterusnya di mana surat Al-Ikhlas ini mencakup makna tauhid, ya uluhiyah, ya rububiyah, ya asma wa sifat. Maka imam Badi sangat-sangat cinta kepada qul Allahu ahad dan seterusnya. Maka setelah Rasulullah mendengarkan jawabannya, Rasul pun mengatakan kepada para utusan tadi, "Ya akhbiruhu inallahu yuhibbuhu." Beritahukanlah kepada si imam tadi bahwasanya Allah Azza Jalla mencintainya karena kecintaannya kepada kul Allahu ahad. Ya, kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Nah, maka kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang tertuju kepada person yaitu sebagaimana kecintaan Allah kepada Ali bin Abi Thalib maksudnya. Kecintaan Allah kepada Rasulullah ini kecintaan kepada person. Kemudian ada yang kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada sesuatu tertentu. Itu dalam contoh tadi Allah mencintai uh, sifat yaitu mencintai sifat yang dimiliki oleh salah seorang sahabat. Yang Allah cintai adalah sifat yang dimiliki oleh sahabat tadi yang dia mencintai kulallah ahad. Nah, di kesempatan yang lain maka Allah Subhanahu wa taala mencintai uh, sifat yang juga melekat pada orang-orang seperti innallaha yuhibbul muttaqin. Sunnya Allah Azza Jalla itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu mencintai eh, orang-orang tertentu namun yang memiliki sifat tertentu pula. Innallaha yuhibbul musinin sunnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilillah safan ka'annahum bunyanun marsus. Sunnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang tatkala mereka berperang di jalan Allah Azza wa Jalla itu safan, mereka bersop-sop. Karena nun marsus seakan-akan menjadi sebuah menjadi satu bangunan yang tersusun sangat rapi dan sangat kuat. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat cinta dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai tempat-tempat tertentu. Satu contoh <clears throat> dalam hadis uh, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya Rasulullah SAW bersabda Ahal ahabbal ahabbul baqa'i ilallahi masajidaha Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Inna Makkah ahabul baqa ilallah." Sungguhnya Mekah merupakan tempat ya tempat eh, yang lebih luas dari sekedar masjid. Ya, kalau tadi yang tempat yang sempit itu adalah masjid, itu yang paling dicintai oleh Allah. Namun tempat yang lebih luas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan Mekah merupakan satu kota yaitu Mekah Al-Mukarramah. Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sampai eh, sini dahulu masih ada beberapa ayat yang belum bisa kita selesaikan pada kesempatan sore hari ini di dalam surat yang sangat mulia ini yang memberitahukan kepada kita tentang berbagai macam hal ehwal eh, keadaan orang-orang yang taat bersama balasannya, orang-orang yang durhaka kepada Allah beserta balasannya dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada Eh, kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz banyak perkataan yang mengatakan kalau tidak salah ya kalau tidak salah jangan ataupun hindari ingin terkenal. Karena banyak e, mudarat. Bagaimana jika orang memang sudah terkenal kemudian ingin mengurangi hal tersebut? Apakah terkenalnya bisa termasuk ke perkara di atas tersebut? Saya belum paham tentang masalah tersebut jazakallah khair. Ya, wa jazakumullahu khairan. Cinta popularitas adalah satu hal yang sangat tercela. Ketika seseorang melakukan berbagai macam aktivitasnya, terlebih lagi adalah aktivitas keagamaan. Dan yang diharapkan adalah popularitas, maka bersiaplah untuk mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi pagi sudah saya sampaikan, ada orang yang dia belajar ilmu Al-Qur'an. Supaya apa? Liyuqal agar dikatakan sebagai kori? Dia mengharapkan popularitas supaya dikenal sebagai seorang kori yang hebat. Demikian juga ada orang yang mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama dan yang dia yang dia inginkan agar disebut sebagai seorang alim, agar disebut sebagai seorang yang pandai. Maka orang yang semacam ini diancam oleh Rasulullah SAW untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat nista, dalam keadaan yang sangat hina. Kenapa? Karena akan ditarik, yang ditarik adalah kakinya dan kemudian mukanya yang akan senantiasa diseret di atas tanah dan kemudian pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dan bahkan ya orang yang demikian keadaannya ini akan di hu, akan ditegakkan hukum pertama kali, akan dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang selainnya. Maka janganlah tatkala kita belajar dan yang lainnya yang kita harapkan adalah popularitas. Sehingga sebagian para ulama kalau kita membaca uh, kitab Enanah Numan Akhlakis salaf ya seperti apakah keadaan kita, bagaimanakah keadaan kita kalau dibandingkan dengan akhlak para salaf, maka di sana disebutkan ada seorang yang sangat tidak ingin terkenal. Seperti salah seorang yang pernah dicari-cari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang datang dari Yaman, tempat yang sangat jauh. Namun ini per, pernah diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan adanya seorang yang dirinya sangat-sangat taat kepada ibunya sehingga dengan ketaatannya kepada ibunya, sayangnya kepada ibunya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Umar pada saat beliau menjadi khalifah ketika ada rombongan dari Yaman, dia bertanya-tanya tentang seseorang, seorang pemuda yang diberitakan sebagai ahlul jannah ini. Dan ketika sudah bertemu, maka Umar meminta kepada pemuda tadi agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda tadi pun mengatakan, "Tidak, engkaulah Amirul Mukmin yang lebih tepat untuk mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya terjadi debat yang panjang dan pemuda tadi tidak mau. Nah barulah setelah Umar Ibn Khattab mengatakan Sungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah bersabda demikian, demikian, dan demikian Nanti kalau ada pemuda yang memiliki tanda demikian-demikian Yang datang dari Yaman Maka mintalah agar didoakan kepada Allah untuk engkau Ya akhirnya baru uh, sang pemuda tadi mau mendoakan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Akhirnya apa? Terkenalah si pemuda tadi. Banyak orang yang datang untuk meminta didoakan dan akhirnya karena dia tidak ingin dikenal, maka dia pun menghilang entah kemana. Di sana ada lagi cerita tentang salah seorang uh, yang hidup di masa tabi'i seingat saya, ya. Hidup di masa tabi'i. Di mana ketika itu kalau tidak tabi ya tabi'ut tabi'i. Khalifah kaum muslimin sudah menyelenggarakan salat uh, eh, istisqa minta hujan dan belum diberikan hujan. Namun ada salah seorang alim, salah seorang uh, ahli ibadah yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kalau malam hari itu pokoknya datang ke masjid namun dengan ditutupi sehingga tidak ada orang yang tahu. Ketika ada salah seorang yang juga beribadah pada malam hari itu di masjid, maka dia pun kemudian mengetahui tentang ada seorang yang berdoa kepada Allah minta hujan dan tidak lama kemudian turunlah hujan. Namun kemudian orang ini pulang dan tetap tidak diketahui siapa orang ini. Akhirnya singkat cerita dicarilah siapa orang tersebut ternyata hanya tukang sol sepatu. Hanya tukang sol sepatu yang dia pun ngontrak di salah satu rumah. Dan ketika ada seorang yang mengatakan kepada dirinya, "Bukankah engkau adalah orang yang ketika tadi malam berdoa kepada Allah minta hujan dan kemudian hujan pun turun?" Yang sebelumnya padahal orang yang mendengar tadi mengatakan ini orang ini gila ini. Masa khalifah saja sudah menyelenggarakan istis kok tidak berhasil maka orang ini kok malah berani-berani lancang meminta sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia ketahuan apa yang dia lakukannya maka dia pun menghilang tanpa adanya bekas sedikit pun menghilangnya kemana. Maka ini satu di antara ketenaran yang memang sebagian orang-orang yang sholat terdahulu itu sangat-sangat takut dengan ketenaran. Ya karena ketenaran itu akan bisa menjadikan sebab seseorang binasa. Namun ketika ketenaran itu memang sudah terjadi pada diri seseorang tanpa dia minta dan dia pun kemudian tanpa ujub dengan ketenaran yang ada, maka insyaallah taala sebenarnya ketenaran itu pun tidaklah mengapa. Rasulullah tenar, Abu Bakar tenar, Umar pun tenar. Namun bukan itu yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ketenaran tidaklah memperdaya kita, tidaklah mengapa insyaallah taala. Ada orang yang belajar ilmu agama namun dia e, tersesat menyimpang misal ke arah liberal. Apa salah orang tersebut, Ustaz? E, ada orang yang belajar ilmu agama namun kenyataannya tersesat ataupun menyimpang Misal ke arah liberal. Ya. Yang pertama boleh jadi boleh jadi orang ini di dalam belajar ilmu agama bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Namun boleh jadi karena e, motif-motif yang lain. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama yang tadi pagi juga pernah e, saya sampaikan di kajian tadi pagi, yaitu Israel dia mengatakan Barang siapa yang belajar ilmu agama Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat Namun barang siapa yang belajar ilmu agama Bukan karena Allah dan Rasulnya Maka dia akan mendapatkan keburukan Di dunia dan di akhirat Nah liberal bukan Islam Islam bukanlah liberal Maka boleh jadi yang pertama Seseorang tatkala belajar dan kemudian dia tersesat ke jalan yang salah, ini pertama boleh jadi niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, yang kedua boleh jadi orang tadi di dalam belajar agama dia salah mengambil gurunya. Ya dia salah mengambil guru. Sehingga seharusnya ketika seorang itu belajar agama, yang diajarkan adalah Al-Qur'an dan sunnah dengan cara pemahaman yang benar namun dia ternyata salah mengambil guru. Ternyata guru yang dia ambil adalah guru yang dia berkata tentang agama sesuai dengan keinginannya. Dan ini pernah diingatkan jauh-jauh hari oleh uh, Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Ya sengat saya beliau mengatakan laulas sanad laqala man syaa masaa. Kalau bukan karena sanad maka orang itu akan berbicara sesuai dengan kemauannya. Ya, maka boleh jadi dia salah mengambil guru dan dia berkata dalam masalah agama sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia tidak bersandar kepada sanad yaitu kepada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita belajar hendaklah kita hati-hati. Carilah guru-guru yang memang mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah dengan cara pemahaman yang benar. Ada juga di pedalaman ya orang yang di pedalaman dan hidup di tengah kaum kafir yang agama Islam tidak datang padanya. Apa salah orang tersebut Ustaz? Apa ini pertanyaan dari uh, teman saya takut kalau tidak dijawab teman saya akan bertanya kepada orang yang salah. Jazakumullah khairan wa jazakumullahu khairan. Ketika seseorang memang betul-betul hidup di lingkungan orang kafir dan dirinya tidak mendengarkan, tidak tahu tentang adanya agama Islam, agama yang benar, maka ini menurut penjelasan para ulama nanti di yaumul kiamah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lulus ujian, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, namun kalau tidak lulus, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini disamakan dengan masa-masa patroh Masa-masa e, jidanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ke muka bumi ini dengan rasul-rasulnya ya. Diutus orang rasul kemudian ada masa e, tenggang Maka ini disamakan ke sana Nah orang-orang yang hidup di masa patroh Ataupun orang-orang yang hidup memang sama sekali tidak mendengarkan tentang agama Islam Maka dia akan diuji semacam itu Namun Ketika seseorang yang hidup di tengah-tengah orang kafir ini memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk berhijrah ke negara Islam dan ke satu tempat yang lebih kondusif guna untuk mempelajari agama Islam, maka orang tadi berkewajiban untuk berhijrah. Ya, berkewajiban untuk hijrah. Dan kalau tidak hijrah, sementara dirinya tidak bisa melakukan syarat Islam di, di sana, maka dia nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat akan tapi saya terlupa, ya yang di antara potongan ayatnya ketika mereka mengatakan kami orang-orang yang terdolimi wahai Allah maka kemudian Allah mengatakan a'ardullahi wasi'atun fatuhajiru bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas yang kamu bisa berhijrah ke sana itu maksudnya hijrah ke negeri yang lebih kondusif negeri yang lebih bisa menjadikan sebab kita menegakkan syarat Islam. Kenapa Anda tidak berhijrah ke sana? Maka seandainya ada teman uh, anti yang bertanya demikian, nasihatkanlah agar berhijrah ke tempat yang di sana kondusif untuk kita belajar Islam dan mengamal, mengamalkan Islam di sana ya. Karena kalau tidak demikian sementara sudah mengetahui tentang agama yang benar, maka nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil dari hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin bab taubat. Anda akan bisa menemui satu hadis tentang uh, hadis yang terkenal dengan qatilul mi'ah, pembunuh 100 nyawa. Di mana pembunuh 100 nyawa ini diperintahkan oleh salah seorang alim agar meninggalkan negerinya yang penuh dengan kezaliman dan berpindah ke satu negeri yang penuh dengan ketakwaan dan keimanan. Meskipun ketika sampai di tengah jalan kemudian orang ini meninggal dan kemudian setelah berseteru dua malaikat akhirnya yang mencabut nyawa ini adalah malaikat malaikat rahmat dan orang tadi dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatkanlah kepada dirinya agar berhijrah ke negeri ataupun ke tempat yang di sana lebih terjamin untuk bisa belajar Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan.